وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد قال رحمه الله باب الأربعون قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون باب tentang firman Allah Subhanahu wa taala يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الكافرون Insyaallah sudah jelas maksud beliau memasukkan <clears throat> bab ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam bab eh, kitab tauhid seperti diterangkan oleh para ulama juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan وما بكم من نعمة فمن Allah. apapun nikmat yang kamu rasakan itu semua datang dari Allah. Nah, menisbahkan nikmat itu kepada selain Allah berarti menyelisihi berita yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut. Dan Allah sudah menyebutkan <clears throat> menerangkan pula kepada kita wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu coba menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan bukan hanya menghitungnya, mensyukuri nikmat tersebut dengan sempurna adalah perkara yang sangat sulit untuk kita wujudkan bahkan nikmat satu nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala nikmat lahiriah itu amalan kita 500 tahun belum tentu bisa mensyukuri membalas kebaikan satu nikmat tersebut satu nikmat yang Allah berikan satu nikmat lahir nikmat mata yang Allah berikan kepada kita belum bisa kita untuk menebusnya, mengimbangi, membalas kebaikan Allah ini dengan beramal walaupun mungkin 500 tahun. Walaupun mungkin 500 tahun. Apalagi nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Lahir dan batin. Dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat Allah berikan taufik kita untuk mengerti agamanya, untuk berada di jalan yang lurus, untuk beramal dan taat kepada Allah, untuk beriman, untuk bertakwa, untuk berbuat ihsan kepada Allah dan sesama itu subhanallah. Itu nikmat-nikmat yang luar biasa. Yang itu satu saja itu sangat nah, tidak mungkin itu kita sempurna membalas nikmat Allah tersebut dengan mensyukurinya. Dengan mensyukurinya. Ini nikmat yang tiada taranya memang apa Nikmat-nikmat lahiriah, nikmat mata, nikmat satu buah kuku, jari tangan kita, kelopak mata, telinga, satu gigi. Itu Amalan-amalan kita yang demikian yang kita lakukan sekian puluh tahun itu pun belum tentu cukup untuk membalas untuk yakni mensyukuri nikmat nikmat tersebut. Makanya Allah ingatkan kepada kita La in syakartum la nakum wa la in kafartum Inna ada bila syadid. Lain syakartum kalau kamu bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah tersebut. Mengakui bahwa nikmat itu memang murni dari Allah. Bukan karena kita berhak. Bukan karena kelayakan kita. Bukan karena kepantasan kita untuk mendapatkan nikmat tersebut. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kita memang nah mulia di sisi Allah sehingga mendapatkan nikmat tersebut. Tapi memang murni karena karunia Allah. Memuji-muji Allah dengan nikmat tersebut. Menyanjung Allah atas nikmat nikmat tersebut. Menyebut-nyebutnya, mengingat-ingatnya dan menggunakan nikmat tersebut untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang salah satunya berarti kita tidak bersyukur pada Allah. Nikmat mata yang kita rasakan betapa indahnya, betapa luasnya dunia ini. Kita kenal wajah abi dan umi, kita kenal wajah saudara kita, wajah kakek. Kita lihat dinding-dinding rumah, halaman hijau-hijau-hijaunya dedaunan, bunga yang warna-warni, masya Allah. Pakaian yang indah, perabotan yang masya Allah. Ini nikmat nikmat mata. Sudah kita syukuri, kita akui bahwa itu adalah nikmat Allah. Kita sebut-sebut kepada Allah dengan memuji Allah Alhamdulillah. Allah memberi saya nikmat mata luar biasa bisa melihat Sudahkah kita gunakan nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah, untuk taat kepada Allah? Nah, lebih banyak kita gunakan apa nikmat Allah ini untuk taat kepada Allah atau untuk durhaka kepada Allah? Nikmat lisan, beriman iman yang lahir ya. Yang seandainya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tazkirah lima ba'dal maut. Nah, diceritakan dari Wahab bin Munabbih dia nukilkan seorang hamba yang diberi Allah panjang umur sekian ratus tahun amal ibadahnya tidak putus-putus dimatikan oleh Allah dibangkitkan masukkan hambaku ke dalam surga dengan amalannya la ya Rabb. dengan amal apa dengan rahmat Allah masukkan dia dengan ke surga dengan rahmat dengan rahmat Allah la ya Rabb, dengan amalanku ya Allah karena amalanku ditimbang satu nikmat yang dia rasakan dengan amalan-amalan tersebut ternyata anjlok. Nikmat tadi dalam timbangan tadi terapung amalan yang 500 tahun tadi. Enggak cukup untuk membalas untuk sebagai tanda syukurnya apa namanya terhadap nikmat satu nikmat tersebut. Enggak cukup, enggak cukup. Bagaimana tidak cukup? Ingatlah keadaan kita yang Allah sebutkan dalam awal surat Al-Insan hal ata al insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura sebagai sesuatu yang tidak pernah terungkap, tidak pernah tersebut. Nah, belum pernah terbetik mungkin di kalangan para malaikat sampai Allah menyebutnya kepada para malaikat. Wa idz Rabbu rabbuka lil ini inni ja'ilun fil ardi khalifah baru mereka Allah berarti akan menciptakan sesuatu. Nah, nah kemudian buatlah dia dalam keadaan selama masa itu dalam keadaan tidak berdaya sampai Allah berikan dia pendengaran mata telinga kemudian sekarang kelihatan akal kemudian Allah siapkan roh kepadanya baru dia bisa bergerak mau dari sisi mana kita membalas artinya menuntut surga kepada Allah dengan amalan-amalan kita. Nah, di sini apalagi disebutkan oleh beliau dimasukkan dalam dalam kitab ini kitab tauhid mereka mengenal nikmat-nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Kufur nikmat. Mereka ingkari, lupa dengan kebenar nikmat Allah tersebut. Bahwa Allah yang memberikannya kepada dia. Bukan karena dia berhak, tapi memang tafadhalallahu alaih. Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka, apa bentuk wujudnya pengingkarannya? Nah, nanti disebutkan oleh beliau di sini hanya perkataan mujahid nah qala mujahid ma maknahu huwa qaulur rajul hadha mal waristuhu an abai wa qala aun bin abdillah yaqulun laula fulan lam yakun kada wa qala ibnu qutaibah yaqulun bi syafa'ati alihatina lebih parah yang pertama tadi ini harta saya saya terima sebagai warisan. Kalimat ini saja sudah menunjukkan dia tidak bersyukur pada Allah. Siapa yang membuat engkau jadi ahli waris? Siapa yang membuat hati orang yang mewariskan itu terbuka sehingga kamu dapat jatah? Siapa yang memberikan orang yang orang yang meninggal itu harta? memudahkan dia urusannya sehingga dia bisa mampu mencari harta mengumpulkan harta untuk anak cucunya wa ma bikum min ni'matin Allah ini perkataan yang seperti ini perkataan-perkataan Qarun saya terima ini warisan dari orang tua Oh ini harta pusaka. Nah, Ya. Kalimat ini saja sudah ini yang dimaksud. Mereka mengingkarinya menisbahkan nikmat tersebut bukan kepada yang menyebabkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka sandarkan kepada ini tadi di antaranya. Ini warisan. Ini hasil usaha. Wah, kalau tidak ada simpulan, kalau saya tidak kerja di sini. Nah, yang lebih parah lagi perkataan yang ini, nah tafsir penafsiran dari Ibnu Qutaibah tentang mereka siapa yang dimaksud yaitu mereka mengatakan ini karena syafaat sesembahan mereka. Ini karena wali-wali habib-habib ini. Kalau nggak ada habib bulan saya nggak jadi bangkrut. Kalau nggak ada kiai bulan jadi rusak misalnya saya. Nah, nggak hidup. Nah, jadi paham kita kenapa dimasukkan dalam intinya tauhid itu termasuk diantaranya adalah bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah mengimani rububiyah rububiyah Allah mereka yang menisbahkan nikmat itu kepada nah selain Allah dia telah membuat tandingan bersama Allah dalam rububiyah imma syirik asghar bisa syirik akbar. Kita yang masih menjadi anak ya, menjadi anak yang kita terima itu bukan dari orang tua. Ingat kita. Kita yang jadi bawahan bukan karena atasan kita. Siapa yang membuat atasan kita itu jadi baik hati, pemurah, menerima kita bekerja di tempatnya. Wah karena usaha saya jualan ini. Siapa yang membuat anda jadi pandai berjualan, berusaha? Keluar dari perut ibu langsung bisa jadi tajir, bisa jadi usahawan, wira usahawan. Kan enggak? Yakhrujun min butuni ummahatihim la ya'lamuna syai'an. Ini kita keluar dari perut ibu dalam keadaan tidak tahu apa-apa dibanting kadang dicubit kadang dipukul sampai injir kita nggak nggak bisa apa-apa bahkan belum bisa kita tahu siapa ini abi yang mana tahunya cuma nangis Jangan menganggap bahwa ini saya punya, saya terima jadi warisan. Oh ini karena usaha saya. Alhamdulillah. Binikmatihi tatimus salihah Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya sempurna kebaikan. Dia yang memudahkan saya dapatkan rezeki. Dia yang membuat diri saya jadi pandai mencari usaha. Dia yang membuat saya mudah. Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan tersebut. Betapa banyak mungkin kalau kita bandingkan, makanya kali di dalam salah satu riwayat para ya, Rasulullah mengingatkan supaya kita apa, menyapa ingat bahwa itu adalah dari Allah, sering-sering lihat ke bawah. Lihat orang yang serba kekurangan dari kita. Kurang ilmunya, kurang pandai. Kurang kepribadiannya misalnya. Kurang welas asih, kurang ramah, kurang lembut. Apalagi sebutlah itu semua nikmat dari Allah ketika kita memiliki sifat lemah lembut, santun, ramah, pemurah, berani, penyayang, terbuka lapang dada, rendah hati. Itu karunia dari Allah. Ada yang kadang-kadang sebagian sifat itu sudah diletakkan oleh Allah sejak dia lahir. Dia memang tercatat seperti itu yang sebagaimana dalam riwayat Asyad Abdul Qais yang Rasulullah katakan inna fika khaslain yuhibbuhum Allah kamu punya dua perilaku yang dicintai oleh Allah ya Rasulullah itu karena usaha yang saya buat artinya saya takhalluk dengannya atau memang itu jibiliyah yang Allah letakkan pada diri saya bal jabalakallahu alaiha alaihima bahkan Allah letakkan kamu di atas sifat tersebut alhamdulillah kata beliau nah, yang telah menciptakan aku di atas khifal yang disukai oleh Allah dan Rasulnya arif nah walhil lemah lembut santun tenang orangnya Asyad. nah itu kan karunia orang yang bisa dia lemah lembut tenang pembawaannya itu karunia dari Allah tidak lantas kemudian lebih merasa lebih dari yang lain la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna nah. lo um apa namanya misalnya apa mau ini seorang guru ada yang dia punya kepribadian lembut tenang ada yang lebih lembut lagi ada yang lebih tenang lagi nah ya itu semua adalah karunia Allah. Maka syukurilah nikmat Allah tersebut. Gunakan itu semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada kepada Allah. Nah, semakin dekat taat kepada Allah. Nah, pujilah Allah yang telah memberikan itu sebagai kebaikan bagi kita. Nah, syukuri Allah. Diingat-ingat, disebut-sebut, nah, dan akui bahwa itu pemberian Allah bukan karena kita pantas. Bukan karena kita pantas menerima menerimanya, tapi memang murni karena karena karena Allah. Nah ini disebutkan oleh tafsirannya oleh Mujahid oleh Aun bin Abdullah juga Ibnu Qutaibah. Wa qala Abu Abbas yang maksudnya adalah nah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala ba'da hadis Zaid bin Khalid alladhi fihi nah, pada waktu yang lalu ya tentang uh, istisqa bin Nauf wa anna Allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir Allah berfirman pagi hari ada di antara hamba-hambaku yang mukmin kepadaku dan kafir al hadis waqad taqaddam dan telah lewat wa hadza kafirun fil kitab wa sunnah ini banyak kata beliau di dalam Al-Quran dan Sunnah ya gummu subhanah Allah subhanahu wa ta'ala mencela man yudhifu in'amahu ila ghairi mencela orang-orang yang menisbahkan nikmat yang Allah berikan kepadanya itu itu dinisbahkan kepada orang lain wa yushriku bihi dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain tersebut menjadikan apa bahwa nikmat itu dia dapat karena karena sebab yang dia lakukan. Nah. Qala bahu salaf huwa kaqaulihim. Kata sebagian salaf itu kalimat ini maksudnya juga pengingkaran terhadap nikmat Allah itu itu seperti ucapan sebagian mereka karena tirrihu taibah wal malahu haziqan. Nah, anginnya baik, nakodanya canggih, Wah pilotnya hebat. Sering mungkin. Terdengar oleh kita. Ini supirnya Masya Allah. Nah, kalau kadang-kadang eh, pujilah Allah dahulu. Kita kadang-kadang terlontar nah, seperti itu. Artinya nah, lebih kita puji hebat supirnya. Nah, supirnya memang Alhamdulillah mestinya kita ingat ya karena juga kelemahan-kelemahan kita kadang-kadang terlompar, terlontar hal-hal yang nah, tidak nah, sepantasnya, walaupun itu secara lapat. Nah, nah, tidak tidak artinya tidak membuat apa namanya terjerembab dalam yang lebih jelek, tapi itu kita berhati-hati. Qala dzalika wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala al-sinati katsirin dan yang semisal itu dari hal-hal yang terbiasa meluncur dari lisan kebanyakan orang termasuk mungkin kita nah ya Kalau kita lihat keterangan saya sama seperti ini disebutkan juga oleh Syekh Taimin misalnya dalam Qaulul Mufid hubungan bab ini dengan kitab tauhid menisbahkan nikmat bukan kepada Allah itu termasuk perbuatan syirik. Nah, bisa jadi dalam keadaan syirik akbar, naudzubillah atau syirik asmar, Yang jelas kalau itu syirik akbar betul-betul meruntuhkan tauhid. Kapan itu terjadi? Ya misalnya terjadi bahkan nikmat itu betul-betul bukan karena Allah sama sekali. Seperti orang-orang yang menganggap bahwa mereka turun hujan ini karena bintang itu. Bintang itulah yang menurunkan hujan. Nah, kalau syirik asghar, mereka jadikan itu sebagai itu sebab. Coba kalau nggak ada dokter ini. Nah, coba kalau nggak ada obat ini. Coba kalau nggak ada satpam, nggak ada bebek. Nah, bebek kan ribut ya kalau datangan orang. Nah, kalau nggak ada anjing kecil itu pun sudah kemalingan. Kalau nggak ada satpam, gedung itu sudah kebobolan. Ini walaupun tidak menafikan tauhid, meruntuhkan tauhid secara total, tapi kan merusak. Lianna wajib an yashkur al-khaliq an yushkar al al mun'im subhanahu wa ta'ala. Karena yang wajib itu kita mensyukuri Allah yang Maha Pencipta yang beri nikmat subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kenapa? Allah lah yang mengatur semua itu. Di tangannya semua urusan. Maka pujilah Allah yang menggiringkan kepada kita kepada sebab yang Allah jadikan sebab itu punya hubungan dengan akibat. Nah, kita dapatkan akibatnya, merasakan akibatnya enak, senang. Famin haitsu idafatiha ila sabab ala annahu fa'il hadza ikhlalun bi tauhidir rububiyah. Ketika dia menjadikan nikmat itu disandarkan kepada sebab, ketika dia menyandarkan nikmat itu kepada sebab, itu berarti bahwa sebab itulah yang berbuat. Berarti kan karena ini, nah, ini kalau nggak ada dokter ini, kalau nggak ada obat ini, kalau nggak ada smartphone ini, berarti kan dia menjadikan keberhasilan keselamatan itu kepada sebab kan? itu ikhlal bi tauhid rububiyah. Nah, jatuh dia ke dalam syirik merusak tauhid rububiyah. Tinggal tergantung dia. Nah, kalau dia masih mengakui Allah yang menjadi ini semuanya apa namanya? Artinya Allah yang memang mencipta dan itu cuma sebagai sebab tapi dia bersandar kepada sebab tersebut jatuh dalam syirik asghar. Yang rusak semua itu. Nah, tapi itu haitsu tarakal qiyamah bisyukri ketika dia meninggalkan tidak bersyukur kepada Allah nah dengan semua rukunnya berarti itu dia merusak tauhid uluhiyahnya tauhidul ibadah ibadah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nah, dan itu kan juga terkait makanya terkait Nah. Qala wal wajib kata beliau Syekh. Nah, kita lihat keterangan Syekh. Qaulullah ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha al wajib al khalqi idafatul ni'ami ila Allah qawlan wa i'tirafan kama taqaddam. Wajib atas kita ini tiga tentang pembicaraan tentang apa? Bab-bab yang lalu ucapan-ucapan kita ya mufirna binau kada seperti itu tidak boleh disandarkan kepada bintang pada sebab. wajib atas setiap makhluk aktif kepada kita manusia untuk menisbahkan nikmat itu, menyandarkan nikmat itu kepada Allah dalam bentuk ucapan alhamdulillah. Nah. wa'tirafan kama taqaddam dan pengakuan bahwa itu memang nikmat dari Allah. Yang paling mudah di antara paling mudah lah yang sering kita lupa naik kendaraan. Naik kendaraan. Siapa yang setiap saat naik kendaraan kita gitu yang baca alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina munqalibun Ini kan tanda syukur. Kita nisbahkan mudah kita naik motor mudah kita naik sepeda, mudah kita naik beca, mudah kita naik mobil, naik kapal, naik pesawat. Ya, yang memudahkan buat kita bisa jalan. Karena kita latihan, itu kan bayangkan kita. Ada orang yang sekian berat tahun, sampai puluhan tahun, sampai tua nggak bisa naik sepeda. Padahal sebelumnya latihan. Coba. Nah, sementara Anak-anak kita, masya Allah, umur 4 tahun, 5 tahun sudah lancar dia ngebut naik sepeda. Kita mungkin belum pernah seperti itu. Nah, anak bisa naik sepeda umur 10 tahun. Nah, setahun ya belajar naik sepeda. <clears throat> Baik, nah, kenapa tidak disyukuri? Ya, nah, nah, ini diantara diantaranya. Allah Wabidzalika yatimmu tauhid. Dengan cara itulah tauhid itu sempur sempurna. Faman angkara ni'amallahi bi qalbi. Siapa yang mengingkari nikmat Allah di qalbi? Dengan cara apa? Kok bisa hati itu dia mengingkari nikmat Allah? Enggak ngakui kalau dia kalau itu adalah nikmat dari Allah. Merasa bahwa itu adalah memang hak dia. Ya memang pantas Allah berikan kepada saya. Apalagi kalau misalnya dia melihat kalau dia melihat nah punya sifat ujub dengan amalannya. Ya. Faman ankara ni'amallahi biqalbih wa lisanihi fadzalika kafirun. Dengan hatinya dia merasa berhak tidak mengakui itu pemberian Allah dan lisannya pun juga menyebutkan bahwa itu memang bukan dari Allah ya, usahanya, hatinya pun juga tidak mau mengakui itu pemberian Allah. Nah, bahkan menisbahkan apalagi menisbahkannya kepada yang lain. Adalika kafirun laisa ma'hu minad din syai'un. Tidak ada agamanya sedikit sedikit pun. Wa man aqarra qalbihi anna ni'ama kullahu kullaha min Allah wahdahu Siapa yang mengakui dalam hatinya bahwa nikmat itu memang semuanya dari Allah. Satu-satunya memang Allah ini kebanyakan kita. Wa huwa bilisanihi taratan yudhifuha ila Allah. Lisannya kadang-kadang menisbahkan kepada Allah. Wa taratan yudhifuha ila nafsihi wa amalihi wa ila sa'yi ghairihi. Kadang-kadang dia nisbahkan kepada dirinya, kepada usahanya dan kepada usaha orang lain. Usaha orang lain bagaimana? oh, untung ada dokter itu. Untung ada satpam itu. Untung ada pak polisi. Untung ada bebek. Untung supirnya canggih. Untung nakodanya hebat. Untung petani. Kan kalimat-kalimat ini sering Yudi ila nafsihi wa amalihi. Dipuji orang dapat ini, iya nih. Hasilnya lah. Enggak sia-sia usaha. Banting keringat peras tulang. Ya, nah, banting keringat peras peras tulang yang diperas itu tulang. Nah, merasa dialah yang me, yang berada di sana benar hafal Al-Quran, oh, karena dia sungguh-sungguh. Karena dia sungguh-sungguh merasa bahwa itu karena eh, dia pandai membagi waktu, dia Allah Hal-hal yang seperti ini remeh kita anggap, tapi ternyata merusak, mengotori tauhid tauhid kita. Dari sisi ini juga makanya akhirnya kemudian kita sulit untuk ikhlas. Nah, nah perlu dilatih. Perlu dilatih. Kapan itu? Mulai sejak dini. Yang punya anak masih punya anak yang balita diingatkan untuk meyakini bahwa nikmat yang dia terima bukan dari abi dan umi itu dari Allah. Allah yang memudahkan Abi dan Umi untuk memberinya rezeki yang memang dijatahkan oleh Allah untuk dia. Sehingga apa? Dia tergantung kepada orang tuanya. Mungkin pernah disampaikan juga ya kisah tentang Nah, ya banyak sebetulnya. Penanaman akidah itu juga tidak tidak tidak nunggu dia besar, tapi nunggu ketika dia betul-betul punya perhatian kepada kita mudah untuk menerima menangkap nah, saat itulah dimasukkan ke dalam pikirannya untuk meyakini bahwa Allah segala-galanya dibuat mereka anak-anak ini terikat kepada Allah bagaimana caranya itu masing-masing orang tua punya seni tersendiri ya nggak bisa kita paksakan makanya para para mudaris itu juga mualim mualimat itu juga seperti itu kalau mau disatukan nantinya punya pola seperti ini ya saklek. Saklek juga belum tentu juga hasilnya bagus. Tapi kalau mereka punya improvisasi, punya seni itu nah, makanya dibuat disebut oleh mereka bahwa segala sesuatu itu punya seni. Aman jadi anak juga punya seni. Membuat besi apa namanya pedang, tombak itu juga punya seni. Ya. Nah, enggak asal tempat, tidak asal kasih api. Iya kan? Tidak asal diasah. Salah asal jadi rusak pedangnya. Nah, nah itu semuanya apalagi mendidik anak. Itu punya masing-masing orang punya cita rasa. Karena dia paling kenal anaknya. Nah dari sisi ini makanya para orang tua sangat besar artinya betul-betul diminta untuk tanggung jawab namanya perhatiannya untuk tahun dengan pihak mudarisin, mudarisat. Nah, iya. Karena mereka yang paling tahu tentang anaknya, walaupun yang di asrama, ya. Mestinya kasihkan apa namanya data lengkap tentang anaknya, bukan hanya tapi untuk kebaikan anaknya. Juga para muda di sini minta data yang lengkap tentang anak-anak mereka, titipan orang ini. Jadi kita perlu tahu tentang anak-anak tersebut untuk kita seni Mengeluar apa? Karena anak lihat apa namanya dan sebetulnya para eh, banyak punya banyak pengalaman artinya mereka yang banyak pengalaman jadi anaknya sendiri kemudian juga banyak membaca melihat juga pelajaran pengalaman dari orang lain yang jadi pelajaran bagi mereka itu punya improvisasi untuk bagaimana mendidik anak-anak yang dititipkan kepada kepada mereka nah, dan tentunya tetap dalam koridor bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf nah ini ya, masing-masing tahu nah ini juga artinya perlu perhatian tanamkan kita tanamkan kepada diri kita lebih dahulu untuk meyakini ya. membiasakan diri bahwa semua yang kita peroleh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dinisbahkan kepada diri pribadi, usaha kita apalagi kepada usaha orang lain. Kama huwa jarin ala al sinati katsirin dan sebagaimana terbiasa dalam ucapan kebanyakan manusia. Namun barangkali kita termasuk di antara kafir ini. Ya, kalau iya tinggal kita memperbaiki diri, ya. Nah, betapa seringnya terlontar kalimat-kalimat yang itu ternyata kalau kita nah kita belajar, kita membaca gunanya untuk terus terus memperbaiki diri. Nah, Nah, kan dalam keadaan kita tidak pernah bisa, tidak pernah peduli, tidak pernah mau murajaah, merasa cukup dengan apa yang kita peroleh dari pondok, dari pelajaran, rugi seumur umur kita. Ternyata apa? perkara bukan perkara ringan, dosa besar. Syirik asgar kan dosa besar, ya kan? Syirik asgar itu dosa besar. Bertumpuk dalam hati kita, gimana kapan gimana kita mau apa namanya ikhlas, sholat, merasakan nikmatnya ketaatan, beriman untuk merasakan halawatan iman. Kalau hal yang seperti ini kita luput. Ya. Fayahada yajibu al abdi an yatuba minhu. Wajib atas setiap hamba, setiap manusia itu untuk taubat darinya. Nah, kita duluan. Nah, makanya diajarkan kepada kita doa Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bima bima a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Aku benar Na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Nah, kita minta ampun kepada Allah dari perbuatan apa syirik yang kita tidak tahu. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang kita yang kita tahu. Kalau tidak tahu, kita minta ampun kepada kepada Allah. Kadang-kadang terselip masuk ucapan-ucapan seperti ini. Nah, al-abdi an yatuba minhu wa an la yudhifa an ni'am illa ila muwalliha dan tidak menyandarkan nikmat itu kepada kecuali kepada yang memberikannya, menurunkannya, melimpahkannya wa an yujahida nafsahu ala dzalik dan berjuang menundukkan nafsu ini yang paling berat nafsu kita ini yang selalu menipu menipu kita dia musuh dari dalam nah ya yang paling sulit untuk kita tundukkan sehingga sangat sulit untuk kita ikhlas mengakui bahwa ini pemberian Allah ولا يتحقق الإيمان إلا بإضافة idhafatin إلى الله Allah qawlan Dan tidak sempurna, tidak akan bersih terwujud iman itu kecuali dengan menisbahkan menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada Allah dalam bentuk ucapan kita memuji Allah. Nah, memuji Allah ya, mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah tambah lagi supaya lebih sempurna gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Fa inna syukra karena sesungguhnya syukur itu alladzi huwa ra'sul iman yang merupakan pokok keimanan mabniun ala thalathati arkan dibangun di atas tiga rukun i'tiraful qalbi bi ni'amillahi kulliha alaihi wa ala ghairihi mengakui hatinya mengakui bahwa itu semua adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia atau kepada orang orang lain. Nah, nikmat rezeki buat anaknya lewat tangan dia. Ajarkan, kita ajarkan anak itu alhamdulillah Allah yang memudahkan abi untuk mengantarkan rezeki buat kamu. Nah, diingatkan, nah, siapa yang memberi ini? Allah. Kalau dia mengatakan abi yang memberi, Siapa yang membuat api muda bekerja? Nah, Allah. Wa tahaddus biha menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebutnya, menghitung-hitungnya bukan bermaksud dengan untuk membanggakan diri. Merasa ujub tidak, menyebut-nyebutnya wasana 'alallahi biha dan memuji-muji Allah karena nikmat tersebut. Dia sadari bahwa nikmat ini, nikmat itu mudah dia belajar, mudah dia menghafal, mudah dia beramal. Itu semua karunia Allah. Nah, itu semua karunia karunia Allah. Nah. Betapa banyak kan kita kalau kita melihat turunnya ayat Al-Qur'an, iman di mana di mana di kapan itu di masa Rasulullah SAW Nah di kalangan nah mereka yang bersama Rasulullah itu tidak semuanya juga yang mampu untuk beramal dengan benar. Nah ada orang-orang yang mereka itu mati dalam keadaan naudzubillah diberitakan oleh Allah mereka tidak asfali minan nar padahal mereka sholat di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam padahal mereka juga bersedekah di hadapan Rasulullah berjihad bersama Rasulullah. Tapi Allah katakan mereka fit darkil asfali minan nar. Ya. itu orang-orang yang hidup di masa itu turun. Mereka melihat bukti. Nah, di hadapan mereka ada Rasulullah. Tapi ketika tidak ada keimanan itu di hati mereka, kejujuran, tidak merasa bersyukur turunnya Rasul, datang datangnya Rasul pada mereka. kalau Qala wal isti'anatu biha ala ta'atil mun'im wa ibadatihi dan menggunakan nikmat tadi untuk taat kepada al munain yang memberi nikmat serta beribadah kepadanya menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada kepada Allah jalankan perintah-perintah Allah jauhi larangan larangan Allah Termasuk di sini juga, walaupun itu mungkin bukan susu, apa namanya, tapi termasuk di antara taufik, kemudahan untuk bersyukur itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Nah, la yashkurillah man la yashkurinnas. Tidak akan bersyukur pada Allah kalau tidak bersyukur kepada manusia. Ingat, nah, yang paling sering kita ingatkan di sini orang tua walidaik orang tua kita, orang tua kita, dua orang tua kita, ibu, ummi dan abuna. Ya, ummahatuna wa abauna, abi dan ummi kita yang melahirkan kita. Mereka orang terdepan yang pertama sekali tentunya setelah Allah dan Rasulnya dari kalangan makhluk. Nah, setelah Rasul tentunya mereka orang yang paling berhak untuk kita syukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita melalui mereka. Walaupun berbeda agama dengan mereka. Walaupun berbeda agama, belum tentu kalau misalnya kamu dilahirkan dengan orang tua yang lain, belum tentu bisa duduk di dalam majelis ini. Bersyukur kita orang tua kita, kita punya orang tua di hadapan kita. Nah, sejelek apapun dia, Sejauh apapun dia menyimpangnya misalnya. Bersyukur kita. Karena sebab dialah kita lahir dan kenal dakwah, kenal akidah yang sahihah. Nah, ya. diingat kebaikan mereka. Nah, Qala rahimahullah fihi masail al-ula tafsir ma'rifatil nikmah wa inkariha. Ini menisbahkan nikmat itu kepada selain yang memberi nikmat. Nah, yang kedua, ma'rifatu anna hadza jarin ala alsinati katsir. Nah. mengenal bahwa ini terbiasa ini biasa terjadi, terucap oleh lisan kebanyakan manusia. Mudah orang itu mengucapkan wa Untung tadi ratingnya tak buah, nyalakan. Usahakan ini, jadi kata beliau sempat ya. Nah, wa yudifuha ila nafsihi wa amalihi. lah, Iya kan? Nah, ini kita kan. Ini makanya wajib ala alaina an natuba Wajib untuk kita taubat kepada Allah. Nah, berlepas diri, menyesali walaupun ternyata itu ringan itu besar Nah, walaupun tidak merusak total tauhid kita tapi mengotori. Nah, kita ingin nah datang kepada Allah dalam keadaan Allah mengampuni kita, Allah merahmati kita. Nah, berusaha untuk menghindar dari dosa besar ini. Kalau dosa kecil-kecil kita manusia, mau gimana kita nggak lepas dari dosa? Kulubani adam Wahai roh khata'in at kata Allah, kata Rasulullah SAW. Gak mungkin kita tidak akan jatuh dalam dosa. Tapi sebisa mungkin yang namanya dosa besar jauhi. Supaya apa? Antara sholat kita dengan sholat berikutnya itu menjadi takhir menghapus kesalahan kita. Dosa-dosa itu bisa terha terhapus. Inna hasanat yudhibnas sayyiat. Kalau kita tinggalkan kita jauhkan. Tapi kalau kita terbiasa dengan omongan-omongan seperti ini, ucapan-ucapan seperti ini. Berarti kan kita menumpuk dosa besar namanya. Menumpuk dosa dosa besar dan syirik asgar itu walaupun kecil akbar minal kabair. Akbar minal kabair, dosa besar. Lebih besar dari dosa besar besar. Makanya dalam nanti kita dapatkan atau mungkin sudah lewat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan Bersumpah demi Allah tapi dusta itu lebih aku sukai daripada dia bersumpah demi selain Allah dalam keadaan jujur. Kenapa? Sumpah demi Allah tapi dusta dosa besar. Tapi dia sumpah demi selain Allah jujur nggak ada gunanya akbar minat kabair. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Ya. Nah. nah, maka kita berusaha antum para tolabah yang hafal nah, al Quran belajar dalam usia kalian 10 tahun itu 11 tahun itu Abdullah bin Abbas sudah ditanamkan oleh Rasulullah akidah yang kuat untuk tidak bersandar kepada makhluk untuk yakin bahwa semua itu di tangan Allah. La ini jama'atil ini jama'al ini ala ini jama'atil ummat ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa ini jama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaihi. Ruhi'atil aqlam wa jafatis suhuf. dalam usia belasan, seusia antum. Seusia usia antum nakuni. Ya. Ya, para muda muda riset, jangan segan-segan dan jangan berhenti mengingatkan mereka. Para abah di rumah, para ummahat di rumah diingatkan mereka. Prinsip paling pokok tanamkan pada mereka untuk betul bersandar menggantungkan harapan mereka kepada Allah, bukan kepada adi dan uminya, bukan kepada kepandaian mereka. Nah, ya, nah, badiru bil amal segera, jangan tunda-tunda. Mereka meninggal dalam keadaan kita sudah menanamkan kepada mereka akidah yang sahihah, itu sudah tenang kita. Apalagi kalau kita lebih dahulu meninggal. Nah, tapi mereka sudah punya ingat apa ini para ambiyah tidak menginginkan menanyakan kepada anak-anak mereka, "Madza ta'kuluna min ba'di?" Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di? Itu yang diucapkan oleh mereka para anbiya. Bukan apa kalian memakan apa besok. Tapi mereka tanyakan kepada anak mereka, apa yang kalian sembah peninggalku nanti. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ini eh, bekal buat mereka ditinggalkan untuk mereka takwa kepada Allah itu lebih baik daripada harta dunia digambarkan oleh para ulama Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal dunia kamu nah anak-anaknya kayak nggak punya harta karena abinya sudah ngambil semua harta yang dulu diberikan oleh mertuanya dari Bani Umayyah ya Bani Marwan kepada istrinya Fatimah bintu Abdul Malik itu dikembalikan ke Baitul Mal jangan-jangan ini harta rakyat hiduplah Fatimah dalam keadaan miskin istri Amirul Mukminin yang seperti gablahan dunia di tangannya Rajanya kaum muslimin ketika itu kere, permaisuri tapi kere. Ya, subhanallah, kalung-kalung perhiasan permata emas berlian masukkan ke mal semua. Baju-baju indah masukkan ke mal semua. Baitul mal semua. Nah, meninggallah Umar bin Abdul Aziz. Apa yang mau meninggal sakit keras? Apa yang kau sisakan tuh buat anakmu? Karena merasa melihat anak-anaknya nggak punya harta. Kalau mereka bertakwa kepada Allah, Allah yang jamin kehidupan mereka. Kalau mereka durhaka kepada Allah, aku tidak punya sesuatu yang kutinggalkan untuk mereka gunakan durhaka kepada Allah. Nah, disebutkan oleh para ulama, anak-anak Umar bin Abdul Aziz setelah itu jadi orang-orang kaya yang berinfak luar biasa. La yatakaffafu annas, tidak meminta-minta kepada orang. Sementara anak-anak Bani Umayyah yang lainnya, nah, ada yang katakan anaknya Abdul Walid bin Abdul Malik, itu bangkrut kemana-mana ngemis. Anak raja. Nah, nah ini. Qala rahimahullah Tasmiyatu hadzal kalam inkaran lin nikmah. Nah, menamakan ucapan-ucapan tadi sebagai pengingkaran terhadap nikmat. Apa misalnya? Untung ada saya. Untung ada dokter itu. Wah, supirnya hebat. Ini menisbahkan keberhasilan ataupun kenikmatan itu kepada sebab. Nah, mengandarkan diri kepada kepadanya, mengakui itulah karena usaha ini, karena ini Ar-rabi'ah ijtima'u diddain fil qalbi. Bersatunya dua hal yang bertentangan di dalam hati. Nah, ya ini tergantung mana yang dominan. Ya, mana yang dominan. Mereka mengetahui Nabi tapi mereka berdalil dengan ayat beliau berdalil dengan ayat ya, kalau saya ini berdalil dengan ayat ini yang arifuna nikmatallahi umma yunkirunaha ini seperti jam'u bainal ma'rifah wal ingkar. Tahu tapi mengingkari. Tahu tapi mengingkari. Mestinya kan orang tahu itu menyadari bahwa itu memang iman Allah, bukan di Allah. Nah, tinggal mana yang lebih dominan. Kalau dari lahir ayat ini berarti apa? Mereka mengingkari nikmat tersebut. Nah, lebih tidak peduli, akhirnya tidak bersyukur maka nah, ditutup dalam ayat itu wa aktsaruhum wa aktsaruhum wakaruhumul kafirun. Kebanyakan mereka, mayoritas mereka itu adalah kufur. Ini tidak nah, ini nikmat nikmat yang kita lebih-lebih dari nikmat yang lebih besar lagi. Nikmat ukhuwah, nikmat dunia seperti tadi. Kita hidup diberikan oleh Allah kesempatan di berjalan di atas dakwah ini nikmat. Dan ingat sekali-kali bukan karena kepandaian kita dan kita berhak. Allah yang memilih kita Allah yang akan mengeluarkan kita kalau memang tidak layak di jalan dakwah. Nah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai Allah keluarkan, Allah gelincirkan kita sehingga terlempar dari jalan yang Allah muliakan, Allah pilih untuk hamba-hambanya. Nasallallahu